Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua di malam hari ini berkumpul di Majlis ilmu. Mudah-mudahan Majlis kita di malam hari ini dia berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Nah, Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah melanjutkan eh, pembahasan kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahimahullah taala an-nahyu nah, larangan kemarin atau pada pertemuan yang telah berlalu telah kita jelaskan tentang al-amr perintah nah demikian pula sigoh perintah sekarang lawan dari perintah ini larangan nah yang punya kitabnya pada halaman 28 yang tidak punya kitab bisa di download di uh, eh, tautan yang kita sebutkan di status nah kata beliau rahimahullah taala an-nahyu larangan ta'rifuhu definisinya kata beliau an-nahyu qaulun yatadhammanu talab al-kaffi ala wajh al-isti'la'i bi sighatin هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة nah. Masya Allah Ta'ala Kata beliau Rahimahullah Ta'ala Definisi larangan itu adalah usulun yatadammanu talabal kaffi ala wajh al-isti'la'i bi ala wajh al-isti'la'i bi makhsusah. Larangan itu adalah qaul, ucapan ya, yang yatadammanu talabal kaffi yang mengandung ya, tuntutan untuk menahan diri atau tidak melakukan sesuatu. Nah, definisi ini sudah kita jelaskan kemarin ketika membahas tentang definisi al-amr. Nah, yang lebih tepatnya ya kita katakan uh, an-nahyu atau kita tidak kata kita tidak gunakan kata yatadamman. Ya, kita tidak katakan yatadamman, tapi kita langsung katakan talabul kaffi ya anil fi'li bil qaul ala wajhil isti'la. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh Ah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi larangan itu adalah qaulun ucapan yang mengandung tuntutan untuk berhenti atau tidak melakukan sesuatu ala wajhil isti'la ala wajhil isti'la ya hal itu terjadi dari atas ke bawah dari atas ke bawah itu perintah bisigotin maksusah bisigotin maksusah dengan sigoh ya, maksusoh yang khusus. Nah, dengan bentuk yang khusus. Apa bentuk khususnya? Itu adalah hiyal mudhari'ul makrunu bila annahiyati Fi'il mudhari' ya, yang bergandengan atau didahului oleh la annahiyah La annahiyah, Nah, la annahiyah la dibaca panjang la-nya. Nah, kalau masuk ke dalam fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu menjadi majzum, menjadi majzum. Contoh eh, daraba yadribu. Daraba yadribu. Kita ambil kata yadribu. Yadribu dia seorang laki-laki sedang atau akan memukul. Nah, kita ambil kata uh, yadribu diganti ya-nya menjadi tadribu. Ya mudhari'nya diganti menjadi tak jadilah tadribu. Nah, tadribu ini ya kita datangkan la la nahia la larangan di depan uh, fi'il mudhari tadribu. Ketika la ini masuk la tadribu maka la ini menjazmkan fi'il tadribu maka jadilah la tadrib. La tadrib, jangan engkau memukul, jangan engkau memukul. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini sikoh khusus yang dimaksudkan oleh pengarang rahimahullah, rahimahullah taala. Mithlu qaulihi ta'ala. Nah, beliau berikan contohnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la eh, wala tattabi' ahwa alladzina kazzabu bi ayatina." Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ya, dan orang-orang yang tidak beriman terhadap akhirat. Ya. Perhatikan kata wala tattabi' wala tattabi' nah asalnya tattabi'u tattabi'u dimasuki la anah la larangan maka jadilah la tattabi' menjadi majzum ya fi'il mudhari'nya menjadi majzum nah yang belum mengerti apa itu majzum ya belajar bahasa Arab nanti ya Allah akan paham nah tapi catat saja majzum ya fi'il mudhari yang majzum karena kemasukan la annahiyah. Nah, itu syahidnya. Allah berfirman, "Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kepada akhirat." Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi tegas ada uh, larangan di dalamnya. Yaitu kata la tattabi' kata la tattabi' Nah, Masya Allah Ta'ala. Demikian pula seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278. <coughs> nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, ber, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa dharu. Nah, ini bermakna la ta'khudhu, bermakna la ta'khudhu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Eh, zaru ya itu bermakna utruk ya arti ai la ta'khud ya berarti larangan hendaknya kalian berhenti atau e, jangan kalian mengambil apa yang tersisa dari riba nah berarti memakan riba haram hukumnya kenapa karena ada larangannya nah kemudian beliau menjelaskan definisi yang beliau sebutkan Fakharaja biqaulina qaulun al-isyarah. Keluar dari definisi dari ucapan kami qaulun ya. Qaulun keluar darinya al-isyarah. Qaul itu ucapan. Nah, adapun tentang ucapan ini sudah kita singgung dahulu di pembahasan al-amr perintah. Nah, demikian pula dalam pembahasan al-kalam. Taib. Keluar darinya al-isyarah. Isyarah itu fala tusamma nahyan. Nah, wa in afadat ma'nahu. Tidak disebut sebagai ya larangan ya walaupun isyarat tersebut mengandung atau memberi makna larangan ya umpamanya dia larang anaknya dengan eh, apa dia dia gerak-gerakkan jarinya ya. artinya jangan nah tapi ini tidak disebut larangan kenapa karena bukan call, bukan bukan kaul eh, larangan itu harus dengan apa dengan ucapan ya masya Allah taala Wa kharaja bi qaulina talabul kaffi. Talabul kaffi al-amru. Keluar dari ucapan kami, definisi yang kami sebutkan yaitu tolabul kafi tuntutan untuk menahan diri atau tuntutan untuk tidak melakukan, keluar darinya adalah al-amru, perintah. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena perintah itu li'annahu tolabu fi'lin. Perintah itu tolabu fi'lin. Ya, tuntutan untuk melakukan kalau larangan, tuntutan untuk meninggalkan atau menahan diri tidak melakukan. Nah, wa kharaja biqaulina ala wajhi al-isti'la'i al-iltimasu wad-du'a'u wa ghayruhuma mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in. Keluar dari ucapan kami dari definisi yang kami sebutkan ala wajhi al-isti'la dari atas ke bawah, keluar darinya al-iltimas. Iltimas ini sejajar, ya. Sejajar. Atau wad-du'a dari bawah ke atas dari bawah ke atas. Dan selain dari dua perkara ini, ya, yang terkadang itu memberi faidah makna larangan, tapi dengan koroin, dengan uh, eh, korinah atau indikasi. Nah, masya Allah taala. Kemudian kata beliau rahimahullah taala beliau sebutkan al-qara'in karena uh, menurut ahlus sunnah wal jamaah demikian pula al-mu'tazilah mereka mengat, mereka mengatakan bahwasanya uh, nahi uh, eh, nahyu larangan itu sigotun takhussuhu tadullu ala nahi bidatihah itu uh, kalau ada sigoh larangan dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW itu menunjukkan atas larangan ya bi dzatiha. Jadi sigoh itu sendiri menunjukkan apa? Larangan. Walau lam yakun ma'aha qara'in. Walaupun tidak ada qarina atau indikasi yang menunjukkan larangan. Ya, artinya sebagian kelompok seperti Al-Asy'ariyah mereka menyebutkan bahwasanya itu harus ada qara'in, indikasi bahwasanya hal tersebut apa? dilarang. Nah, kata Syekh Sa'ad uh, Asy-Syatsri hafizahullah taala wal asy'ariyatu yaqulun al-asy'ariyah mengatakan an-nahyu la yadullu ala sigati ala sigati ala sigatin uh, eh, al nahyu la yadullu alaihi sigatun bidzatiha. Nah, wala budda min iqtirani qara'in. Nah, wala budda min min qara'ina ma'aha. Kata mereka uh, larangan itu ya sigohnya konteks uh, katanya ya kata larangan tersebut ya bidatiha pada kata larangan tersebut itu tidak menunjukkan larangan harus ada uh, indikasi yang menunjukkan hal tersebut, indikasi yang ada bersamanya. Nah, tapi yang benar Allah taala alam adalah pendapat uh, eh, ahlus sunnah wal jamaah dan dalam hal ini mu'tazilah ya, mencocoki ahlus sunnah wal jamaah. Nah, masya Allah taala. Baik. Kata beliau rahimahullah taala, wa kharaja biqaulina keluar dari ucapan kami bi sighatin makhsusah al mudhari' al makrunu al mudhari' al makrunu bila an nahiyati keluar dari ucapan kami ya dari definisi yang kami sebutkan kata beliau ya bisigotin maksusoh dengan sigoh konteks yang khusus berupa fi'il mudhari yang e, didahului oleh la annah la annahiyah la annahiyah nah kata beliau keluar dari hal ini madalla ala talabil kaffi bisigotil amri mislu da' utruk nah kuffa wa nahwu dhalik nah fa inna hadhihi wa in tadammanat wa, in tadam wa in tadammanat talab al-kaffi nah lakinnaha bisighatil amri fatakunu amran la nahyan nah kata beliau rahimahullah keluar dari ucapan kami dengan sigoh maksusah yaitu berupa fi'il mudhari' yang didahului yang didahului oleh la an nahya keluar dari uh, definisi ini ya sesuatu yang menunjukkan tolabul kaffi nah tuntutan untuk menahan diri untuk tidak melakukan tapi bisigotil amri tapi dengan sigoh dengan konteks perintah mislu contohnya da nah da artinya tinggalkan nah utruk ya, tinggalkan kuffa tahan. Nah, wanahwi wanahwiha dan yang semisal dengannya. Kata beliau, fa inna hadhihi wa in tadammanat talabal wa in tadammanat talabal kaffi lakinnaha bi sigatil amri. Walaupun memberi faidah makna ya, tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu atau menahan diri akan tetapi ini menggunakan sigoh perintah ya maka dia tidak disebut sebagai larangan tapi disebut sebagai apa perintah. Maka perintah itu harus dengan apa? Sigoh larangan kata beliau. Nah, masya Allah taala. Wakar qad yustafadu talabul kafi. Wa yustafadu tolabul kafi bi sigotin nahi, nahyi mithlu ay al fi'lu bit tahrim bit tahrimi aw al hadari aw al qubhi aw yudhammu aw yudhammu aw yudhammu fa'iluhu au yat au yatarattabu ala fi'lihi 'iqabun. Nah. Au nahu dzalika. Nah. Kata beliau dan terkadang ya, terkadang qalabul kaf ini itu bisa dipahami ya bukan dengan sigoh larangan, bukan dengan konteks larangan. Ya. Artinya dia dia dia bermakna larangan, ya, bermakna larangan walaupun tidak menggunakan konteks larangan. Ya. Tidak menggunakan sigatun nahi. Contohnya apa? Contohnya kalau perbuatan tersebut ayyusuf ayyusufa ayyusufal fi'lu bitahrimi. Kalau sebuah perbuatan itu disifatkan dengan at-tahrim, haram. Awil hadar. Ya, sama haram juga. Awil kubah, Ya, perbuatan tersebut disifatkan dengan al-kubuh. Al-kubuh ini kejelekan, sesuatu yang jelek. Nah, atau yudam fa'iluhu atau pelakunya dicelah. Ya. Au yatarattabu ala fi'lihi iqabun atau uh, efek dari melakukan perbuatan tersebut akan mendapatkan iqab azab dari Allah. Atau yang semisal dengannya. Maka semua ini ya bermakna apa? Bermakna larangan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ya. ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. <coughs> Dalam surah An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Telah diharamkan untuk kalian ibu-ibu kalian. Artinya apa? Ibu kita, ya, ibu kita itu dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi, haram bagi kita, ya. Tidak boleh diperlakukan seperti wanita yang lain yang halal untuk dinikahi. Ya, jadi ibu itu haram untuk di, dinikahi. Maksudnya la tangkihuhunna, jangan kalian menikahi mereka. Nah, karena ayat ini dalam konteks pernikahan. Ya. Sebagaimana uh, firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya wala tankihu manakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian kecuali apa yang telah berlalu. Nah, innahu kana fahisyatan wa maqatan wa sa'a sabila. Kemudian disebutkan hurrimat 'alaikum ummahatukum. Nah, Perhatikan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Berarti dilarang untuk menikahi apa? Menikahi ibu sendiri, ibu kandung sendiri. Mana larangannya? Dalam ayat itu enggak, tidak ada disebutkan, tapi disebutkan sebelumnya, yaitu pada kata wala tangkihu, wala tangkihu. Nah, jadi kata hurrimat di sini ya menunjukkan kepada kita bahwasanya menikahi e, ibu kandung sendiri itu haram hukumnya dan ini ya bermakna larangan. Berarti kita dilarang oleh Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala. Nah. Masya Allah ta'ala. Ya. Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Telah diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Nah, diharamkan atas kalian memakan bangkai. Nah, Kecuali bangkai yang dikecualikan. Ya, seperti bangkai hewan laut. Ya, karena ada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sarih menunjukkan hal tersebut. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, eh, huwa huwa tahuru ma'uhu maitatuhu. Air laut itu suci airnya dan uh, halal bangkainya. Ya, halal bangkainya. Ya, semua hewan laut itu halal. Nah, termasuk cumi. Ya, termasuk tinta cumi. Itu semua halal. Nah, karena masuk dalam kategori hewan laut. Nah, masya Allah taala. Baik. Ketika Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Hurrimat 'alaikumul maitah", diharamkan atas kalian al-maitah, diharamkan atas kalian bangkai, ya. Berarti kita bisa memahami bahwasanya memakan bangkai itu dilarang oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala alam. Insyaallah kita akan lanjutkan uh, pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Yaitu matak tadihi sigotun nahi. matak tadihi sigotun nahi. Konsekuensi dari lafad atau konteks larangan. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, Allah taala alam ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah walaupun sudah berlalu bulan suci Ramadan dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk meraih dimudahkan untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua di atas husnul khatimah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini amin ya rabbal alamin